sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-185 Kullu nafsin ka'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman suhsiha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-185 yang kurang lebih artinya setiap jiwa pasti akan merasakan kematian baik Bani Adam maupun dari kalangan hayawanat, binatang-binatang. Bahwa setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. dan hanya saja pahala-pahala kalian akan diberikan pada hari kiamat dengan balasan yang sempurna tidak terkurangi sedikit pun amalan kebaikan yang kita lakukan di dunia Allah tidak lalai darinya Allah tahu semuanya dan Allah akan membalasnya secara sempurna. Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka subsihai ub'ida maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga fakot faz maka sungguh dia telah beruntung inilah hakikat orang dikatakan beruntung arabih berupa terhindarnya dari sesuatu yang dia takutkan berupa neraka dan tercapainya tergapainya apa yang dia inginkan berupa surga Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat ini, "Faman subsiha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul hurur. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang gurur air yakni mata'un laisada iman tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan dan kenikmatan yang tidaklah kekal. Kehidupan dunia bukan kehidupan yang kekal, kehidupan yang fana yang pasti akan sirna. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman yang semana dengan ayat ini bahwa kehidupan dunia itu kehidupan yang sementara tidak kekal. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut 6 bahwa kehidupan dunia adalah la'ibun walahun sekedar permainan dan persendakuruan maksudnya maksudnya bahwa kehidupan dunia ini seputar permainan yakni yang akan menjadikan letih badan-badan seseorang dan melalaikan hati seseorang. Terkadang seorang lagi senang dengan kendaraan. Hari-harinya hanya kendaraan aja yang diurusin. Yang berujung dengan kelalaian yang akhir dari kesibukan tadi ngurus kendaraan mengantarkan dia kepada lahun. 6. Hatinya pun menjadi lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang hakiki. Kehidupan yang sebenar-benarnya seandainya mereka mengetahui. Namun kebanyakan mereka tidak paham. Syahidnya dalam ayat yang ke-185 dari surat Ali Imran ini adalah 40 nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian yang di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hakikat kehidupan dunia bahwa hakikat dunia adalah matahul hurur kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya sementara menipu melalaikan dan akan e, berakhir akan berakhir bukan suatu kekekalan dan keadaan seseorang dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada seorang hamba dari kenikmatan-kenikmatan dunia maupun kenikmatan akhirat sesuai dengan keinginan si hamba itu sendiri. Dia ambisinya, prioritasnya ingin mendapatkan kenikmatan apa itu yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Al-Isra ayat yang ke-18. Allah berfirman, kana yuridul ajilata ajalna lahu fiha ma nasha liman nurid." Barang siapa yang menginginkan kehidupan yang ajilah, kehidupan yang segera, yang sementara, maka kami akan segerakan padanya untuk memberikan kenikmatan-kenikmatan dunia. Mana sya itu pun sebatas yang kami kehendaki. Bukan sesuai kehendak si hamba itu sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menginginkan kehidupan yang ajilah, kehidupan yang sementara, yakni kehidupan dunia, dia ingin mendapatkan kenikmatan-kenikmatan kehidupan dunia, kami akan segera akan berikan kepadanya. Itu pun manasya, sebatas yang kami kehendaki. Maknanya apa barakallahu fikum? Ketika seseorang ambisinya hanya dunia, tidaklah dia mendapatkan dunia tersebut kecuali sebatas apa yang Allah kehendaki dia untuk mendapatkannya. Bukan berarti karena seorang tadi inginnya dunia, berarti akan Allah berikan semua apa yang dia inginkan. Lah, nggak kayak gitu. Nah, lama yashahu bal ma Allahu azza wa jal. Bukan sesuai apa yang dikehendaki hamba tadi, ingin ini keturutan, ingin itu keturutan, belum tentu. Benar akan Allah berikan, tapi pun sebatas apa yang Allah kehendaki padanya. Rugi kan? Nah, kalau dia hanya inginnya dunia, Memang benar akan Allah beri, tapi itu persebatas sampai kalau Allah hendaki. Bukan berarti dipuas-puasin semua apa yang diinginkan dikabulkan oleh Allah, belum tentu. Lima nurid bagi siapa yang kami kehendaki. Thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha mazmuman madhura. Yang dengan kenikmatan-kenikmatan dunia tadi yang Allah berikan kepadanya yang melalaikan dia dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala maka kami jadikan baginya neraka jahanam di akhirat kelak yang akan dia masuki dalam keadaan dia tercela dalam keadaan dia tuhina hina ini keberakhiran bagi orang yang ambisi dengan dunia, lupa dengan akhirat. Dunianya Allah berikan sebatas apa yang Allah kehendaki, sedangkan di akhirat bagian dia adalah neraka jahanam. Alangkah meruginya keadaan orang seperti ini. Dunia yang menjadi ambisinya pun belum tentu terpenuhi semua yang dia inginkan, Bersama dengan itu dia lalai dari akhirat karena ngejar-ngejar dunia terus dan di akhirat berakhir dengan neraka jahanam. Nasallallahu alaihi afiyah. Wa man aradal akhirah namun sebaliknya barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat masih surat uh, Al-Isra ayat yang ke-18 Wa man aradal akhirah Dan barang siapa yang menginginkan akhirat Ayat yang ke-19 berarti sekarang uh, Wa man aradal akhirah Dan barang siapa yang menginginkan kenikmatan akhirat Wa sa'alaha sa'yaha Dan dia berusaha berupaya untuk menggapai kenikmatan akhirat tersebut wa huwa mu'min dan dia beriman fa ulaika kana sa'yuhum mashkura maka mereka akan mendapatkan apa yang mereka usahakan apa yang mereka usahakan Sehingga barakallahu fikum falladhi yanbaghi lil insan al-aqil Seyukinya bagi manusia yang berakal Setelah dia mengetahui hakikat kehidupan dunia itu seperti apa Bahwa hakikatnya adalah al-hurur La'ib walahun kehidupan yang menipukan, permainan, persendakuruan, kelalaian, dan kehidupan yang tidak kekal, yang pasti akan sirna. Yang mau tidak mau pasti kita akan tinggalkan kehidupan ini. Demikian pula setelah dia mengetahui hakikat kehidupan di akhirat, bahwa di sana adalah wa inad darul akhirat hayawan, bahwa itulah kehidupan yang hakiki, karena di sana nggak ada lagi kematian. Di dunia berakhir dengan kematian. Nah, demikian pula kenikmatan di akhirat sempurna. Kekal dan abadi. Bedanya kenikmatan di dunia serba terbatas. Terbatas dari segi nominalnya maupun terbatas dari segi waktunya. Nah, semua terbatas. Nah, bagi seorang hamba yang berakal, setelah mengetahui hakikat kehidupan dunia seperti itu, fana, dan kehidupan akhirat kekal, niscaya si hamba tadi, tatkala melihat jiwanya terus ambisi mengejar dunia dan sibuk dengannya dan terlena dengan kenikmatan-kenikmatan dunia an karol maut hendaknya dia segera mengingat kematian ini nasihat dari Syekh Utsaimin rahimahullahu taala jadi seorang berakal setelah dia mengetahui hakikat kehidupan dunia seperti apa dan akhirat seperti apa, yang sudah dijelaskan tadi, Kemudian dia melihat keadaan dirinya ambisi sekali dengan dunia, terlena, terpedaya, lalai dari ibadah, segera kata beliau. Segera ingat kematian. Bahwa dunia ini mau tidak mau pasti akan kita tinggalkan. Bahwa jiwa ini mau tidak mau pasti akan merasakan kematian. Akan pindah ke kehidupan yang berikutnya. Karena dengan mengingat kematian para fikum akan menjadikan jiwa semakin semangat mengejar akhirat. Karena itulah kehidupan yang sebenar-benar kehidupan. Demikian pula dengan mengingat kematian akan menjadikan jiwa terkendali di dalam mensikapi dunia ini. Dia jadikan dunia ini sebagai penopang untuk meraih akhirat. Dia jadikan kenikmatan-kenikmatan dunia ini sebagai penopang pendukung untuk mencari akhirat, bekal mencari akhirat. fi akhirah wa dunia. Engkau carilah apa yang Allah berikan kepada kalian dari kenikmatan-kenikmatan dunia ini negeri akhirat. Maknanya engkau gunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ini baik kesehatan, harta, waktu luang itu semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan itu semua kata Allah untuk mencari akhirat. Dan jangan kau lupakan bagianmu di dunia. Wa yatadhakkara halal akhirah. Demikian pula hendaknya seorang yang berakal ketika jiwanya terus ambisi mengejar dunia sampai melalaikan hatinya dari beribadah kepada Allah ketika seorang ambisi dengan dunia seperti itu para kalafikum yang berlebihan akan menjadikan hati itu lalai menjadikan hati itu mengeras kaku lemah semangat ibadah lemah maka di saat-saat seperti itu para kalafikum cara mengatasinya diantaranya ini ayat azakarul maut, ingat akan kematian. Bahwa dunia ini pasti akan kita tinggalkan. Mau tidak mau kita akan merasakan kematian. Mau tidak mau dunia akan kita tinggalkan dan pindah ke negeri akhir. Dan ingat bagaimana keadaan akhirat. Lianna hadza huwal ma'al al-mutayaqqan Karena kenikmatan akhirat itu adalah keyakinan yang positif. Positif akan didapatkan. Nah, positif akan didapatkan bagi mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mati di atas keimanannya. Wa ma yu'ammiluhul insan fi dunia, faqad yahsul wa qad la yahsul. Sedangkan kenikmatan-kenikmatan dunia ini terkadang seseorang berhasil mendapatkannya dan terkadang tidak. Nah, kalau kenikmatan akhirat para fikum asalkan si hamba tadi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mati di atas tauhid, di atas keimanannya pasti akan dia dapatkan. Pasti akan dia dapatkan. Tapi kehidupan dunia terkadang seorang sudah merencanakan suatu usaha. Sudah dipelajari sedemikian rupa, modal sudah disiapkan. Apa positif berhasil? Belum, belum tentu. Ya apa tidak? Jangankan usaha yang kelasnya kecil-kecilan para fikum perusahaan saja belum tentu loh berhasil. Nah, betapa banyak perusahaan yang gulung tikar. Nah, Taib. Ini nasihat beliau rahimahullahu taala. Kemudian Ayat yang berikutnya barakallahu fiikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman ayat ke-34 Allah berfirman wa matadri nafsum madza taksibu Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Surat Luqman ayat ke berapa tadi, ikhwan? 6. Surat Luqman ayat ke-34. Wa ma tadri nafsum madza taksibu hada. Tidaklah suatu jiwa mengetahui jadi tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang dilakukan di hari esok. Apakah dari perkara agama, perkara akhirat maupun perkara duniawiya. Gak ada satu jiwa pun yang tahu jiwa itu bisanya hanya berencana. Jiwanya, jiwa itu hanya bisa berencana. Besok mau melakukan demikian-demikian. Tapi apakah apa yang direncanakan pasti terjadi ataukah tidak? Nggak ada satu jiwa pun yang tak tahu. Nah, <clears throat> baik dalam perkara dunia maupun perkara agama. Misalkan seseorang besok berencana mau safar, mau perjalanan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala malam yang takdirkan banjir sehingga bandara lumpuh. Betapa banyak penerbangan penerbangan yang akhirnya uh, mengalami penundaan. Baru sudah diperencanakan matang. Bukankah terjadi demikian? Terjadi barakallahu fikum. Jiwa itu bisanya berencana. Tapi pastinya apa besok melakukan apa, pastinya besok melakukan apa? Nggak ada satu jiwa pun yang tahu. Demikian pula itu tadi urusan duniawi ya, urusan akhirat misalkan. Besok berencana mau taklim, mau pergi ke pondok, sudah direncanakan matang. Apakah positif? Pasti jadi perangkat belum bisa memastikan. Nah, betapa sering kejadian seorang sudah berencana ingin melakukan suatu amalan kebaikan tapi ada aja halangan, akhirnya ditunda dan ditunda. Nah, sadari yang seperti ini. Fahami baik-baik yang seperti ini. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan dilakukan di hari esok. Apakah dari perbuatan duniawiyah maupun perbuatan amalan terkait dengan diniyah ukhrawiyah. Jiwa bisanya sebatas apa? Beren, berencana. Sudah berencana. Nah, Kemudian wa madadri nafsum bi ayyi arting tamut nanti ya, setelah kita memahami baik-baik penjelasan seperti ini, berikutnya kita akan bisa tepat dalam mengambil sikap. Sikap apa harus kita lakukan ketika kita sadar, kita tahu bahwa jiwa ini nggak tahu besok apa yang dilakukan itu apa. Jiwa ini nggak tahu kapan akan mati, di bumi, mana jiwa ini akan mati. Setelah kita paham, terus apa yang harus kita lakukan? Sikap apa yang tepat untuk kita lakukan? Nah, itu nanti uh, eh, keperakhirannya. Maka kita fahami dulu ini. Wa matadri nafsum bi ayyi artin tamut. Ay insan bi ayyi artin yamut. Maksudnya tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan meninggal. Apa tahu? Antum pasti tidak akan mati di Pama. Gak ada yang tahu kan? Nah, padahal hari-harinya di sini nggak bisa menjamin kalau kita akan mati di sini. Nah, hal yamut bi ardih au yamut ba'idatan anha Apakah dia mati di kampung halamannya? Ataukah dia mati jauh dari kampung halamannya? Dari desanya? Atau dia mati di darat, tak di lautan atau di daratan? La ya'lamu dzalik ilallah. Tidak ada yang mengetahui hal tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Lihat sekarang masa Sulaimin. Setelah kita difahamkan baik-baik dengan firman Allah Ta'ala ini surat Luqman ayat yang ke-34 bahwa tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan dilakukan di hari esok. Demikian pula tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia akan meninggal apakah di kampung halamannya atau jauh dari kampung halamannya atau meninggal di daratan atau di lautan nggak ada seorang pun yang tahu lihat ya, nasihat beliau faida kunta kadalik maka apabila tulislah kalian maka apabila kalian seperti itu keadaannya faksuril amal maka pendekkanlah angan-anganmu maka pendekkanlah angan-anganmu di dalam berambisi terhadap dunia ini maka pendekkanlah angan-anganmu di dalam berambisi terhadap dunia ini dan janganlah kalian menunda-nunda untuk beramal saleh. Janganlah kalian menunda-nunda untuk beramal saleh. Jangan engkau katakan ana syabun wa sawfa abqa zamanan tawilan. Jangan sampai Anda mengatakan aku ini masih muda saya akan tinggal di muka bumi ini pada waktu yang panjang. Jadi saufa saufa. Nah, saufa artinya nanti nanti gitu loh. Wah masih muda, umur masih panjang. Jangan engkau punya pemahaman seperti ini keliru Ingat firman Allah Ta'ala Wala tatri bi ayyadin tamud Wa matatri mada taksibu naf, ma, ma, apa Wa matatri nafsum mada taksibu hoda Nggak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan dilakukan besok Dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu Di bumi mana dia akan mati Sehingga jangan engkau berangan-angan terus, berambisi terus dengan dunia yang sampai melalaikan engkau dari akhirat. Itu dilarang. Jangan salah paham. Berarti bukan berarti anak gembosin kalian oh, dalam bekerja mencari dunia. Tidak. Jangan salah paham. Yang dimaksud di sini adalah berambisi dengan dunia yang menyebabkan lalai dari akhirat itu dilarang, gitu loh. Adapun mencari dunia untuk bekal mendapatkan akhirat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah saya sampaikan tadi ayatnya, wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunia. Engkau carilah apa yang ada di sisi Allah dengan rizki yang Allah karuniakan kepada kalian di dunia, tapi jangan kau lupakan bagianmu di dunia. Nah, yang tercela, yang dilarang di sini adalah ambisi terhadap dunia yang sampai-sampai mengantarkan seseorang lupa lalai dengan kehidupan akhirat. Itu dilarang. Nah, itu yang beliau nasihatkan suruh pendekkan angan-anganmu dari ambisi duniamu yang sampai mengantarkan kamu lupa dengan akhirat, lalai dari akhirat. Dan Jangan engkau mengatakan aku masih muda. Saya akan tinggal di muka bumi ini dalam waktu yang panjang. Jangan seperti itu. Enggak tahu kok kapan akan mati. Di bumi, di bumi manapun enggak tahu engkau akan mati di mana. Fakam min syabin, fakam min syabin mata fi syababi. Kata beliau, betapa banyak orang yang masih muda dan mati di masa mudanya. Ini nasihat beliau. Jadi jangan mundur mundur untuk beramal soleh. Saya kan masih muda, masih panjang waktu umur. Jangan. Betapa banyak orang masih muda mati di masa mudanya. Tak gitu apa tidak? Nah, Wakam dan betapa banyak kata beliau Seseorang yang sakit Kemudian dia meninggal Dengan cepatnya Terkadang orang ya kawan nggak menyangka Sakit sakit biasa-biasa sepertinya Namun betapa cepatnya meninggal Dengan sebab sakit tadi apalagi penyakit jantung. Kadang orang uh, tadinya sehat masih bisa ngobrol-ngobrol, ternyata kena serangan jantung, seketika itu meninggal. Ala kulin barakallahu fikum ayat-ayat ini dengan tidak tahunya jiwa ini kapan akan mati, di bumi mana jiwanya akan mati, mengingatkan kita agar supaya jangan menunda-nunda beramal soleh, jangan berangan-angan terus ah masih muda, ah masih muda, masih kuat, masih sehat. Ini yang diingatkan, ya. Ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Taib. <clears throat> Sehingga Kata beliau, "Lidzalika la yanbaghi lil insan an yutila al amal bal alaihi an ya'mala." Maka tidak selayaknya kata beliau. Maka tidak selayaknya bagi seseorang untuk memperpanjang angan-angan jadi angan-angannya, wah masih muda, masih lama hidup di dunia. Angan-angannya, wah masih kuat, masih sehat. Nah, sehingga nunda-nunda amalan, nanti dulu lah, nanti dulu. Kata beliau, enggak selayaknya bagi seorang seperti ini memperpanjang angan-angan dan menunda-nunda beramal. Menunda-nunda beramal. Nanti, nanti, nanti, nanti. dalam keadaan lapang, longgar rizki, dihimbau sodako nanti dulu. Nanti dulu. Seakan-akan dia bisa mempertahankan kekayaannya. Padahal betapa banyak orang yang tadinya kaya raya, kemudian tiba-tiba uh, apa dalam keadaan kesusahan. Nanti akan datang ayatnya, akan datang ayatnya. Saya sampaikan insya Allah. Demikian pula dalam keadaan sehat, ketika diajak beramal nanti dulu, nanti dulu. Nah, kalimat saufa saufa inilah yang diingkari oleh Allah dan Rasulnya. Bahasa Arabnya saufa nanti. Nah, bal alaihi bahkan kata beliau, ini nasihat beliau, bahkan wajib atas seseorang an ya'mala untuk segera ber beramal. Bahkan wajib atas manusia untuk segera beramal wali dunia amaluha walil akhirati amaluha untuk kehidupan dunia dia wajib mengamalkannya maksudnya kita ketika hidup di dunia kan kita butuh butuh uh, nafkah, butuh harta untuk bekal kehidupan dunia. Maka bagi kehidupan dunia ada amalannya, ya berarti bekerja untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Dan bagi akhirat juga ada amalannya, walil akhirati amaluha dan bagi kehidupan akhirat juga wajib untuk segera ber, beramal ini nasihat yang bijak kita hidup di dunia ini butuh bekal juga ada amalannya ada perbuatannya untuk bisa dapat dunia tidak hanya bertopang dagu bahasa kitanya dunia ya perlu dicari, perlu bekerja, beramal, berbuat. Akhirat juga butuh beramal, berbuat dan mencarinya. Nah, gitu loh. Jangan menunda-nunda. Diajak kerja, ayo kerja, cari nafkah, nanti, nanti, nanti. Diajak ibadah, ayo cari akhirat, nanti, nanti. Ini sikap yang tidak benar. Islam tidak mengajarkan seperti ini. Islam justru mengajarkan kesemangatan ikhris ala fauk kata Allah, kata Rasul. Semangatlah engkau untuk menggapai, mengejar apa yang bermanfaat bagimu, baik urusan duniamu maupun akhiratmu. Nah, ini maksud ucapan beliau bagi dunia ada amalannya, akhirat pun ada amalannya. Wajib atas engkau kata beliau untuk berbuat seperti ini. Akhirat apa dunia ada amalannya, akhirat ada amalannya. Fayas alil akhirati sa'yaha. Maka hendaknya dia berusaha untuk mencari akhiratnya dengan beriman kepada Allah Azza wa Jal dan bersandar kepadanya. Ini ya kawan barakallahu fikum. Nasihat seorang alim yang bijak tidak uh, ambisi berpanjang angan-angan hanya mengejar dunia. Nah, dan juga uh, tidak hanya sekedar mencari akhirat melalaikan dunianya. Bahkan beliau memberikan nasihat agar kita semuanya semangat baik di dalam mencari dunianya dengan catatan untuk bekal mendapatkan akhirat demikian pula semangat untuk akhiratnya tapi ketika uh, kita telah paham bahwasanya jiwa ini nggak ada yang tahu apa yang akan dilakukan besok jiwa ini tidak tahu kapan kematian akan datang di bumi mana kematian itu akan datang maka jangan panjang angan-angan menunda-nunda beramal baik beramal dunia maupun beramal ah, akhirat. Nah, orang yang seperti itu ya kawan barakallahu fikum yang panjang angan-angan, menunda-menunda, nanti-nanti itu adalah orang yang ru rugi, orang yang rugi. Nah, segera berbuat, segera bertindak segera mencari. 6. Bisa dipahami kawan surat ini surat Luqman ayat keberapa tadi? Ayat 34. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kita menginjak ayat berikutnya uh, Allah berfirman di dalam surat Baik. An-Nahl ayat ke-61. An-Nahl 61. Ini uh, ayat berikutnya yang kita harus renungi, tadaburi. Allah berfirman, faida jaa ajaluhum la takhiruna sa'atan wa la yastaqdimun kurang, kurang lebih artinya maka apabila telah datang ajal mereka maka apabila telah datang ajal mereka la yastakhiruna sa'atan maka mereka tidak mampu menunda kematian itu sekalipun sesa apa e, walaupun sesaat. Maka apabila telah datang ajal mereka maka mereka tidak mampu menunda ajal tersebut walaupun sesaat wala yastaqdimun dan tidak pula mempercepatnya. Ini ikhwan Saya ulas kembali pembahasan dari awal Pada ayat Yang ke 185 dari surat Ali Imran Yang saya nukilkan pertama kali tadi Allah mengingatkan kepada kita semua bahwa setiap jiwa pasti akan merasakan apa? Kematian. Akan merasakan kematian. Mau tidak mau, kita pasti akan merasakan kematian. Kita akan meninggalkan dunia ini. Dan saya sebutkan dalam surat Al-Isra tadi surat apa ayat 18 sampai 19 yang menjelaskan tentang hakikat kehidupan dunia. Uh, uh, pada ayat yang ke-18 sampai 19 dari surat Al-Isra Allah menjelaskan tentang keadaan orang yang menginginkan dunia dan orang menginginkan akhirat. Orang yang menginginkan dunia akan Allah segera berikan kenikmatan dunia itu pun sebatas apa yang Allah kehendaki. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat akan Allah berikan kepadanya akhirat, kehidupan yang kekal dan abadi. Kemudian pada surat Luqman ayat yang ke berapa? 34 Allah menjelaskan bahwa tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan dilakukan di hari esok dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa e, di bumi mana dia akan meni, meninggal. Nah, masalah kematian positif akan mati, tapi matinya di mana itu pun tidak tahu. Nah, gitu Paham ya? Nah, pada ayat yang ke ini tadi surat An-Nahl ayat yang ke-61 Allah menegaskan bahwa kematian tatkala datang nggak bisa ditunda. Nggak bisa ditunda. Nah, setiap jiwa akan merasakan kematian positif. Kullu maut. Dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat ke-185. Kemudian matinya di mana? Jiwa itu pun tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Dijelaskan dalam surat apa ayat ke berapa tadi? Bapak? Surat Luqman ya. Ayat ke berapa 34. Sekarang pada surat An-Nahl ayat ke-61 menjelaskan bahwa kematian ketika telah datang nggak ada satu orang pun yang mampu untuk menolaknya. Ya subhanallah. Ini barakallahu fikum. Semua dengan kita mengingat seperti ini ya seharusnya menjadikan kita semua apa sadar waspada toy dengan cara memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita dari nikmat dunia ini, baik nikmat waktu, nikmat sehat, nikmat harta, dan yang lain-lainnya, agar kita betul-betul memanfaatkan untuk berbekal diri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kematian pasti akan datang dan kita nggak tahu di bumi mana kita akan mati, apa di daratan, di lautan, di kampung halaman kita, atau di tempat lain. Dan kematian ketika datang kita nggak mampu untuk menolaknya. Pasti mau nggak mau mati kalau memang waktu sudah datang waktu kematian. Nah, Taib. Saya bacakan tadi ayatnya fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maksudnya idza jaa ajalul insan, saudara kalian, maksud ayat ini apabila telah datang ajal seseorang Maksud ayat ini apabila telah datang ajal seseorang La yumkinu tidaklah mungkin Maksud ayat ini apabila telah datang ajal seseorang maka tidaklah mungkin dia mampu menundanya. waladaki kotan wahidah sekalipun satu detik. Nah, satu detik pun nggak bisa menundanya. Sesaat pun nggak bisa nanti dulu, saya mau sodakoh dulu. Nah, enggak. Kalau sudah datang kematian, sudah. Enggak bisa menunda-nunda, sekalipun sesaat. Walis takdimun, demikian pula tidak mampu untuk mempercepat. Menunda kematian pun tak bisa, mempercepat pun tidak. Sesuatu yang sudah baku, paten, Allah tetapkan. Tapi kapan ketetapan itu datang, kematian itu datang, nah ini yang enggak ada jiwa pun yang tahu. Kalau tahu, nah, apa guna kita beriman? Nah, justru itulah di apa uh, ujinya kita dengan keimanan, kita beriman apakah tidak? Bal huwa bi ajalin ma'dudin mahdud. Bahkan kematian itu sesuatu yang telah dihitung dan dibatasi. Si bulan nanti matinya di umur sekian, sudah ada hitungannya dan sudah ada batasannya. Baik. Ini ikhwana fillah hafizakumullah kadang kematian tidak bisa ditunda dan tidak bisa dipercepat. Nah, Dengan kita memahami bahwa kematian itu nggak bisa dipercepat, maka keliru mereka orang-orang yang memahami ketika diajak jihad visabilillah dia mengatakan, aduh ngapain kita perang, hanya setor nyawa. Nah, emangnya nyawa di tangan dia. Nah, sehingga para kalofikum imanilah kematian sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah tidak bisa ditunda dan tidak bisa dipercepat siapapun nggak akan bisa melakukannya Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menghimbau memerintahkan bahkan kepada hamba-hambanya agar mereka menginfakkan dari rizki-rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka sebelum kematian datang kepada mereka. sebagai salah satu bentuk bersyukur kepada Allah dan mengingat kenikmatan Allah Subhanahu wa taala adalah menyisihkan dari rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang untuk dia uh, infakkan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Al-Munafiqun ayat ke-10 sampai ayat ke-11. Allah berfirman wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Dan kalian infakkanlah dari apa yang kami berikan rizki kepada kalian sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematian. Ini salah satu bentuk amalan soleh berupa infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah perintahkan dalam ayat yang lain, "Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansi wa la tansa nafsi minad dunya." Engkau carilah apa yang di sisi Allah dengan harta yang Allah berikan kepada kalian di dunia. Itu diantaranya. Menyisihkan dari harta yang Allah berikan untuk infak fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan ketaatan. Nah, sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematian, fayaqul sehingga dia mengatakan orang tadi yang diberikan kelonggaran harta, yang diperintahkan oleh Allah suruh menyisihkan ada yang diinfakkan di jalan ketaatan kepada Allah tapi dia tunda-tunda nanti dulu nanti dulu fayaqul dia mengatakan Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin wahai Rob, duhai sekiranya kau tunda dari saya kematian tersebut ila ajalin qarib sesaat saja fa'asaddaqa sehingga saya akan bersodakoh katanya wa akum minasolihin sehingga aku termasuk hamba-hamba yang soleh yang taat kepada engkau men menuruti perintah engkau itu adalah sesaat saja ini ikhwan barakallahu fikum keadaan orang-orang yang diberikan kelonggaran harta namun dia terbuai terlena dengan hartanya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala tahu-tahu kematian datang belum sempat dia mensodakohkan hartanya sebagai bekal dia menghadap Allah Subhanahu wa taala datang kematian. Sehingga dia mengatakan ini wahai Rob, wahai Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Allah, tundalah dariku kematian sampai waktu apa eh, pada sesaat saja, waktu sesaat saja. Sehingga saya akan bersodakoh dan aku termasuk orang yang soleh. Apa jawab Allah? Allah jawab pada ayat yang ke yang ke-11. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha Allah tidak akan menunda kematian suatu jiwa apabila telah datang ajalnya, sudah datang waktunya. Enggak akan Allah tunda. Walaupun dia punya niat baik untuk sodakoh tadi, tapi ketika ketentuan itu sudah datang, sudah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha tahu dengan apa yang kalian lakukan. Nah, sehingga kata beliau Syekh Utsaimin rahimahullah, amarallahu bil infaq mimma razaqana. Di dalam ayat yang mulia ini Allah memerintahkan untuk berinfak dari apa yang Allah berikan rizki kepada kita. Nah, yang diberikan rizki berupa harta, manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ia diberikan rizki berupa ilmu, manfaatkan ilmunya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengajarkannya. Wa hadzarna mimma dan Allah memperingatkan kita dari suatu kejadian yang pasti akan terjadi berupa datangnya kema kematian. Allah peringatkan kita. Wahina idin yandamul insan ala adam li infak. Sehingga di saat kematian datang, seseorang menyesal karena belum sempat berinfak. Kesempatan telah berlalu, baru mau berbuat. Nah, maka di awal pembahasan tadi, jangan panjang angan-angan nanti, nanti, nanti. Karena apa? kita nggak tahu kesempatan ini cinta sisa berapa lagi. Kalau sudah datang kematian nggak bisa ditawar-tawar. Nah, Rabbi laula tani ila ajalin qarib. Sehingga orang tadi yathamanna berangan-angan, berharap sekali Allah Subhanahu wa taala menunda kematian untuk dia sesaat saja sehingga dia bisa bersodakoh Nah, dan menjadi orang-orang yang saleh. Namun ketika ketentuan ajal telah datang tidak ada seorang pun yang mampu untuk menundanya. Nah, sehingga kalau fikum intinya apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari kenikmatan dunia ini baik nikmat ilmu, nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat harta maupun nikmat-nikmat yang lainnya adalah agar segera dimanfaatkan sebaik mungkin untuk bekal eh, menghadap Allah SWT di akhirat kelak. Jangan ditunda-tunda baik yang diberikan kenikmatan sehat, jangan ditunda-tunda. Ayo sholat, ayo ibadah, nanti dulu, nanti dulu. Sudah datang ke apa sakit, baru merengek-merengek. Nah, apalagi kalau datang kematian, sudah. Nah, lagi ada kelonggaran harta misalkan dihimbau sodako pilihlah di jalan ketaatan kepada Allah bangun masjid misalkan nanti dulu, nanti dulu. Atau tuh haji. Ayo segera haji, tunaikan haji. Nanti dulu, nanti dulu. Anak saya belum pada jadi orang katanya. Anaknya belum pada jadi orang. Memang apa anaknya? Oh, sudah orang kok. Maksudnya belum pada mapan anak-anaknya. Nah, seakan-akan dia bisa menjamin akan mendapatkan kelonggaran terus. Ini ikhwan uh, peringatan untuk kita semua ya, untuk kita semua. Ayat ayat seperti ini mengingatkan kita semua untuk segera memanfaatkan dari apa yang Allah berikan kepada kita uh, dari kenikmatan-kenikmatan dunia ini untuk segera dimanfaatkan uh, eh, berbekal mencari akhirat. <clears throat> Kemudian ayat yang berikutnya adalah Al-Munafiqun ayat ke-9. Yang di dalam ayat ini Allah memperingatkan kita semua sebagai hamba-hambanya agar jangan sampai kita terlena dengan harta-harta kita dan anak-anak kita. Nah, Kematian pasti akan datang dan di mana tempat kematian kita kita pun nggak tahu Nah, dan ketika kematian telah datang, nggak ada seorang pun yang mampu untuk menundanya, untuk menolaknya. Apakah dia minta ditunda dengan niat baik untuk bisa beramal soleh ataupun uh, untuk berbuat kerusakan? Nggak ada yang bisa menundanya. Allah nggak akan menunda apa yang sudah Allah tetapkan e, berupa kematian untuk hambanya. Karena alasan siapa tadi untuk beramal soleh ya Allah, oh ya tak kasih kesempatan lagi, enggak, nah enggak seperti itu. Apakah kita mau niat baik maupun jahat, kalau kematian sudah datang, enggak akan bisa ditunda-tunda lagi. Karena seperti itu keadaannya, ikhwan, barakallahu fikum. Kematian, maka jangan sampai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 dan jangan pula anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum jangan difahami hanya sekedar zikir ya, zikir dengan lisan kita la ilaha illallah, Allah akbar, tidak. Bahkan semua enam amalan-amalan maupun ucapan-ucapan yang akan mendekatkan diri apa akan mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala maka itu dikatakan orang yang berzikir kepada Allah. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang mau berbuat suatu amalan kebaikan otomatis harus didasar dengan niat karena Allah. Ya apa tidak? Nah, ketika seorang niat beramal kebaikan untuk Allah secara otomatis dia berarti mengingat al Allah itulah. jadi fahami mengingat Allah berarti hanya sebatas apa ucapan saja subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah tidak bahkan mencakup ucapan maupun perbuatan amalan yang baik misalkan dia mau sodakoh sodako. Ini kan perbuatan berarti kan? Kalau sodakohnya itu ikhlas karena Allah, tentu dalam hati dia niatkan hanya untuk Allah semata. Nah ketika dia ikhlas karena Allah, secara otomatis berarti dia ingat dengan Allah. Nah gitu loh. Contoh lagi haji misalkan. Haji Orang yang melakukan haji ini padahal kan bentuknya amalan. Itu sudah dikat, itu termasuk dikatakan orang yang mengingat Allah. Kenapa demikian? Karena orang yang hajinya ikhlas karena Allah, tentunya dia dasari haji tadi niat karena menjalankan kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya. Walillahi ala nas hajjul baiti man istata ilahi sabila. Sabi apa man istata ilahi sabila. Nah, hanya karena Allah lah untuk Allah lah semata Allah wajibkan kepada manusia untuk melakukan haji bagi siapa saja yang mampu melakukan. Nah, orang yang ikhlas hajinya dia akan niatkan hanya untuk Allah semata. Nah, tak kala dia punya niat yang lurus mau haji, secara otomatis dia telah mengingat Allah. Nah, ini ya kawan yang perlu dipahami baik-baik bahwa ini maksud uh, barang siapa uh, yang apa uh, Allah mengatakan wahai orang beriman janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Kalimat ang zikrillah. Jadi saya tekankan mengingat Allah itu tidak sebatas dalam bentuk ucap, ucapan zikir bukan. Tapi selain zikir dengan ucapan kita, lisan kita juga mencakup perbuatan yang baik, ya, perbuatan yang soleh. Nah, amal soleh itu bagian dari uh, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang berbuat demikian, maksudnya terlena dengan hartanya dari mengingat Allah, sungguh dia orang-orang yang rugi. Karena dia memprioritaskan kehidupan yang fana, meninggalkan kenikmatan yang kekal dan abadi. Nah, Dia memprioritaskan nikmat yang terbatas, meninggalkan kenikmatan yang uh, besar ya nikmat yang uh, sempurna nikmat sempurna terakhir barakallahu fikum Allah sebutkan di dalam surat uh, Al-Mu'minun ayat yang ke 99 sampai ayat yang ke 100 kalau mau dilihat lebih oh, meluas lagi sampai ke 115 tentang keadaan orang -orang kafirin <clears throat> menjelaskan tentang keadaan akhirat ya tidak hanya kematian orang kafir saja mencakup nanti hidupnya sang sakakala <clears throat> Taib. Allah sebutkan dalam ayat yang ke-99 sampai ayat ke-100 ini. Nah, dari surat apa tadi ya, Pak? Al-Mu'minun. Allah berfirman, "Hatta idza jaa ahadahumul maut" sampai tatkala datang kepada salah seorang di antara mereka kematian. Jadi ketika datang kepada orang-orang kafir, dan orang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan Rasulnya kematian, dia mengatakan, Qala Ji'un, wahai Rabb, kembalikanlah aku ke dunia. Ini ucapan mereka orang kafir. Orang yang kafir. Ketika datang pada mereka kematian, dia mengatakan, Wahai Rabb, kembalikanlah lagi aku ke dunia alli a'malu salihan fima tarakt pasti aku akan beramal soleh dengan harta yang telah aku tinggalkan maksudnya saya akan bersodakoh ya Rob. kembalikan lagi aku ke dunia aku meninggalkan banyak harta saya akan bersodakoh dengannya kasih saya kesempatan ini penyesalan mereka dia tidak mengatakan Wahai Rob Kembalikanlah lagi aku ke dunia Agar supaya aku bisa bersenang-senang dengan gedung-gedung kami Dengan keluarga-keluarga kami Dengan istri-istri kami, anak-anak kami Enggak kayak gitu Nah Tapi ingin beramal soleh berupa sodakoh maupun yang lainnya. Yang dulunya saya bakhil ketika dihimbau untuk berinfak, sekarang kasih kesempatan. Kembalikan lagi aku ke dunia, pasti saya akan beramal soleh. Apa jawaban Allah? Kalla sekali-kali tidak. La ruju'a wa la yumkinur ruju' Enggak mungkin kau akan kembali lagi ke dunia. Kenapa nggak akan kembali ke dunia? Karena apabila ajal telah datang, tidak ada seorang pun yang mampu untuk menunda maupun mempercepat. Sudah, nggak akan mungkin. Nah, akan engkau kembali lagi ke dunia. Ini berarti kata-kata yang menunjukkan penyesalan mereka. Tatkala tidak mau memanfaatkan dari apa yang Allah berikan kepada mereka ketika di dunianya. Allah Subhanahu wa taala katakan innaha kalimatun huwa qailuha sekali-kali tidak mungkin engkau akan dikembalikan lagi ke dunia. Sesungguhnya ucapanmu itu ucapan katanya kalau aku kembali ke dunia pasti saya akan beramal soleh. Innaha kalimatun huwa qailuha itu hanya sekedar ucapan kosong belaka. Hanya ucapanmu belaka engkau katanya akan kembalikan ke dunia. Maknanya seandainya dia dikembalikan ke dunia pun nggak akan menepati janji di Dia tetap terlena dengan dunianya. Kalah sekali-kali tidak. Itu hanya ucapanmu belaka. Nah, <clears throat> Dan di hadapan mereka terhadap kehidupan alam barzah sampai hari dibangkitkannya mereka. Alam kubur dinamakan alam barzah. Nah, dinamakan alam barzah karena kehidupan di alam kubur kehidupan yang terletak antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Nah, sehingga istilah lain dari alam kubur adalah alam bar barzah. Dikatakan alam dunia, dia sudah nggak di dunia lagi. Di akhirat hari kiamat belum datang sehingga masa menunggu di alam kubur. Tapi nikmat kubur sudah dia rasakan kalau memang dia orang yang mati di atas keimanannya, surga sudah ditampakkan, tempat kembalinya di surga sudah ditampakkan sama dia, bahkan aroma wanginya surga pun sudah dia rasakan dan kuburnya pun dikasih hamparan dari surga. Nah, sebaliknya yang mendapatkan adab kubur, dia pun ditampakkan padanya setiap pagi dan sore tempat kembali di neraka dan sumum panasnya hawa neraka pun sudah sampai kepadanya. Nah, sehingga <clears throat> tersiksa di alam kubur. Ketika datang hari kiamat, nah orang yang mendapat apa eh, mendapatkan nikmat kubur tadi akan berlanjut mendapatkan nikmat yang berikutnya. Nah, sehingga orang beriman dan beramal soleh para kalafikum dia akan mendapatkan kenikmatan di dunianya dan berlanjut di alam barzaknya dan berlanjut di akhiratnya. Nah, sebagaimana orang beramal kejelekan di dunia sudah mendapatkan balasan kejelekan, dilanjutkan di akhirat kalau sampai dia nggak tobat ketika matinya dan naudzubillah apa di alam barzakh dan ber, dilanjutkan di alam akhirat kelak. Nasallallahu alaihi Maka orang yang mendapatkan kenikmatan kubur dia mengatakan ya Rob akemisah akemisah Wahai Rob, segera tegakkan hari kiamat, segera tegakkan hari kiamat. Ingin segera mendapatkan nikmat yang berikutnya di akhirat nanti. Nah, Tapi beda halnya orang mendapatkan adab kubur, dia takut. Karena di alam kubur saya sudah cukup tersiksa. Sehingga dia berdoa, Ya Rob, la takumisa'ah, la takumisa'ah. Wahai Rob, jangan kau tegakkan hari kiamat, jangan kau tegakkan hari kiamat. Itu aja sudah tersiksa sekali. Apalagi kalau datang hari kiamat telah akan dapat adab lebih dahsyat lagi alaihi salamatul afiyah. Ini ikhwana fillah hafizakumullah beberapa ayat yang bisa saya sampaikan ya yang terkait dengan uh, <clears throat> apa mengingat kematian yang semoga dari ayat-ayat ini uh, <clears throat> semakin menjadikan kita semangat untuk beramal akhirat taib dan benar-benar menjadikan dari nikmat dunia ini sebagai bekal sarana untuk mencari akhirat. Nah, karena